Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Masing-masing di antara kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas begitu banyak nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah dipertemukannya kita beberapa waktu yang lalu dengan kemuliaan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih ingat dan merasakan kebahagiaan kita bersama saat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berbagai kesalihan di bulan Ramadan itu. Dan di antara yang memudahkan kita untuk menjalankan berbagai amal salih di sepanjang bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi bulan-bulan yang lain. Ramadan dijadikan sebagai bulan yang berkah. Ramadan adalah bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Ada seruan yang memberikan motivasi semangat. Ya baghiyal khairi akbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah. Wahai para pencari keburukan, hentikanlah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan yang durjana di sepanjang bulan Ramadan. Sehingga kita mendapatkan kemudahan untuk menjalankan berbagai amal salih di sepanjang Ramadan. Begitu Ramadan berakhir, selanjutnya ujian kita adalah istiqamah. Mempertahankan keteguhan kita di atas kesalihan tersebut. Dan subhanallah, untuk bisa istiqamah, berada di atas jalan yang mustaqim, membutuhkan kesungguhan. Sehingga pembahasan tentang istiqamah, meniti jalan Allah yang mustaqim, membutuhkan perhatian besar. Bisa kita lihat misalnya dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Rob kami adalah Allah. Selanjutnya mereka istiqomah, maka tidak ada ketakutan bagi mereka. Tidak pula mereka akan bersedih. Mereka itu adalah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah dahulu mereka lakukan. Masya Allah, dari ayat tersebut diketahui bahwa seorang hamba yang dapat istiqamah setelah ia mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia konsisten dan teguh di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka baginya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak merasakan takut, agar mereka tidak merasakan sedih, Bahkan Allah telah menyatakan bahwa mereka adalah para penghuni surga kekal abadi di dalam surga tersebut sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Makna yang serupa Allah firmankan dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu" تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Selanjutnya mereka istiqamah. Maka akan turun kepada mereka para malaikat yang menyerukan, Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka istiqamah mendapatkan perhatian yang penting di dalam agama Islam. Istiqamah dapat memberikan kepada seorang hamba kebahagiaan di dunia dan di akhirat seluruh urusan hamba yang istiqamah akan menjadi mudah, akan menjadi baik. Seorang yang menjalankan istiqamah, dia berbekal ilmu, amal, dan teguh di atas istiqamah, maka dia akan dapat berbahagia. Sambil memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berada di atas keteguhan istiqomah tersebut. Ahbabi fillah, banyak pertanyaan yang diajukan baik kepada para ulama, kepada para da'i, kepada para ustadz tentang istiqomah. Apa saja yang dapat menyebabkan seseorang istiqomah? Apa hakikat istiqamah dan kaidah-kaidah apa sajakah yang perlu diketahui tentang istiqamah. Maka ketika pertanyaan-pertanyaan semacam itu diajukan, menjadikan para ulama menjelaskan tentang beberapa kaidah terkait dengan istiqamah. Salah satu di antara ulama yang menyusun tentang kaidah-kaidah dalam istiqamah adalah beliau Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Beliau adalah seorang profesor, doktor, sebagai guru besar di universitas terkemuka di dunia yaitu Universitas Islam Madinah. Spesifikasi beliau adalah dalam bidang akidah dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Termasuk di antara karya ilmiah beliau yang sangat dibutuhkan bagi kita di zaman seperti sekarang ini untuk mempertahankan keistiqomahan kita selepas berlalunya bulan Ramadan adalah karya ilmiah beliau yang ringkas namun padat dan berisi ini. Beliau menyebutnya dengan judul Ashru Qawaid fil Istiqamah. sepuluh kaidah tentang istiqamah. Insya Allah dalam beberapa sesi dan pertemuan ke depan kita akan sama-sama mempelajarinya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kaidah pertama yang perlu diketahui tentang istiqomah adalah bahwa sesungguhnya istiqomah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bagi seorang hamba yang dikehendakinya berada di atas jalan yang mustaqim. Dia pun istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyimpangkan jalan sebagian hamba yang Allah kehendaki. Di tangan Allah Subhanahu wa taala sajalah kalbu seluruh manusia. Siapa yang dikehendaki oleh Allah akan lurus di atas jalan yang mustaqim dan siapa pula yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka hamba itu akan menyimpang. Banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya istiqamah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nisa, "Walahadainahum siratam mustaqimah." Dan sungguh kami, kata Allah, akan menganugerahkan kepada mereka, menunjukkan untuk mereka jalan yang mustaqim, lurus. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, masih surat yang sama. Allah menyatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Allah berfirman, dan adapun hamba-hamba yang beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguh dengan keimanan tersebut, maka niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmah kasih sayang darinya. Wa fadlin dan karunia dari Allah wa yahdihim ilaihi dan Allah akan menunjukkan kepada mereka siratan mustaqimah, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan pada surat Yunus Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim dan Allah Subhanahu wa taala mengajak menyeru menuju negeri yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan yaitu surga. Wa yahdi dan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada yang Allah kehendaki ila siratim mustaqim menuju jalan yang lurus istiqamah mustaqim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Takwir liman syaa'a minkum ay yastaqim in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma illa ay allahu rabbul alamin dan tidaklah Al-Qur'an kecuali sebagai pengingat peringatan untuk segenap alam semesta bagi siapa yang Allah kehendaki di antara kalian untuk istiqamah. Maka apapun yang kalian kehendaki, tidaklah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ahibbati fillah rahimakumullah. Masih banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa istiqamah lurus di atas jalan yang Allah ridhai keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya adalah anugerah karunia. Maka yang pertama kali perlu kita ketahui sesungguhnya istiqamah itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah diminta oleh seorang hamba kepada Allah. Disebutkan dalam beberapa jalur riwayat dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau menyatakan bahwa doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah yang membolak-balikkan hati teguhkan hatiku di atas agamamu maka Ummu Salamah bertanya Wahai Rasulullah, apakah kalbu itu berbolak-balik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Naam, ya. Tidak satu manusia pun di antara ciptaan-ciptaan Allah, anak cucu Adam, kecuali hatinya, kalbunya, berada di dua jari di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan menjadikannya lurus dan apabila Allah berkehendak, Allah akan menjadikannya menyimpang. Ahibbati fillah, kita lanjutkan insya Allah pada sesi berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.